Yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairahuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaklumi untukku dari umatku kesalahan, ketidaksengajaan, wanisian, kealpaan, wa mastukrihu alaih dan apa yang merupakan keterpaksaan. Hadisnya Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lain-lainnya dan sudah kita baca sekian banyak jalan-jalannya sampai pada apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah wa kharraja ad-Daruqutni dikeluarkan oleh Daruqutni dalam riwayat Ibnu Juraij dari Atha dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal beliau berkata, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha." Sesungguhnya Allah memaklumi dari umatku apa yang masih merupakan bisikan-bisikan jiwa mereka. Jadi kalau dalam hati pengen lu gemes sana, pengen begini, pengen begitu, pengen berbuat dosa, itu belum dihukumi, masih dimaklumi. Wa ma ukrihu alaih. Yang kedua, apa yang dia dipaksa. Karena keterpaksaan illa an yatakallamu bihi aw ya'malu kecuali kalau dia sudah berkata dengan mulutnya atau sudah berbuat dengan tangannya jadi kalau masih waswasa dalam hati belum dihukumi masih dimaklumi oleh Allah subhanahu wa taala tetapi kalau sudah berbicara di mulut sudah ada hukumnya apalagi sudah berbuat dengan tangannya sudah ada hukumnya. Wa huwa lafdhun gharib. Lafaz ini gharib. Karena yang lain tidak seperti ini lafaznya berbeda. Wa qad kharrajahu An-Nasa'i. Wa lam yadhkur al-ikrah. Imam Nasa'i juga menyebutkan hadis ini tapi tidak menyebutkan keterpaksaan. Berarti kesalahan dan kealpaan saja. وكذا رواه ابن عيينة عن مسعر demikian كان yang diriwayatkan oleh ابن عيينة عن مسعر عن قتادة دري قتادة عن زرارة ابن أوفى دري زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم wazada fi kemudian ada tambahan kalimat di sana wa mastukrihu alaih dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah yang seperti ini dan disebutkan ada kalimat dan keterpaksaan وقد أنكرت ziyada الزيادة على ابن عيينة ولم يتابعه عليها أحد tetapi diingkari tambahan kalimat tadi oleh Ibnu Uyainah. Dan tidak diikuti oleh seorang pun. Wal hadithu mukharraj min riwayati Qatada fi sahihaini. Tetapi hadis ini juga dikeluarkan dari jalan Qatada di dalam dua kitab sahih. Dan juga di dalam sunan. Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud. Wal masanid juga dalam musnad musnad. Musnad Imam Ahmad yang paling terkenal dan musnad-musnad lainnya. Artinya ada sini ma'ruf masyhur. Walaupun berbeda-beda lafaznya tapi saling melengkapi dan saling membenarkan diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih di dalam di dalam kitab-kitab sunan di dalam kitab-kitab musnad dan lain-lainnya masya Allah Walnerja' ila syarah. Kita kembali kepada syarahnya. Kalau tadi ya syarah juga tetapi khusus pembahasan hadisnya, kepastian hadisnya. Kepastian hadisnya. Maka kembali kepada makna hadis Ibn Abbas al-marfu' فقوله إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ wan nisyan ila akhirih takdiruhu takdirnya adalah innallaha rufa'ali rafa'ali an ummatil khata Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menggugurkan untukku dari umatku kesalahan atau tarki anhum atau ditinggalkan dibiarkan dari mereka dimaklumi. Fa inna tajawaz la yata'adda nafsihi Karena kalimat tajawaza tidak muta'addi bi nafsihi Tetapi muta'addi bi bisyai. Muta'addi itu membutuhkan maf'ul. Tidak langsung membutuhkan maf'ul kecuali dengan kalimat lain. Nah, barakallahu fiikum. Apa kalimat lain untuk membantunya yang dijuluki dengan kata sambung kalau kita dalam bahasa Indonesia kata sambungnya. Kata sambungnya an. Innallaha tajawaza Allah memaklumi untukku. Belum. Untukku ini bukan maf'ulnya tajawaza. Tetapi maf'ulnya tajawaza itu membutuhkan huruf an. Tajawaza li an ummati memaklumi dari umatku. Nah umatnya dimaklumi itu untuk siapa itu? Untuk Nabi. Yang eh, Nabi diberi oleh Allah Taala. Umatmu dimaklumi. Kalau demikian demikian. Sehingga mana mutaadinya taadinya tajawaza mutaadinya kepada ummah memaklumi umat tetapi dia tidak yata'adda binafsihi walakin bi'an tetapi dia tidak tajawaza atau tidak tata'adda, membutuhkan objek dengan sendirinya, tidak membutuhkan objek dengan sendirinya, tetapi dengan bantuan kata sambung an. Sehingga maknanya adalah Allah memaklumi umatku untukku. Begitu. Allah memaklumi umatku untukku. Apa yang dimaklumi? Al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Kesalahan kealpaan dan apa yang merupakan keterpaksaan. Fa'amal khata' wan nisyan. Adapun kesalahan dan kealpaan fakat sarrahal Qur'an bitajawuzi anhuma. Sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an tajawuz dimakluminya anhuma. Lihat tajawuz mesti pakai an. Sudah dimaklumi keduanya dalam Al-Qur'an. Yaitu Rabbana La tuakhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan hukum kami. Kalau kami lupa atau kami keliru. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum." tidaklah atas kalian ada apa-apa. Dan tidak mengapa atas kalian. Fima akhtoktum. Kalau kalian keliru, tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tidak mengapa, ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tidak sengaja, salah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tetapi yang ada apa-apanya, yang ada hitungannya, ada hisabnya. Adalah yang sengaja-sengaja. Mata ammadat qulubukum. Apa yang hati kalian menyengajanya. Wa fi sahihaini. Dalam dua kitab sahih. Dari Umar, dari Amr Ibn Al-As. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Idza hakamal hakimu thumma ijtahada fa asab falahu ajrani. Kalau seorang hakim memutuskan satu keputusan, beristihad, kemudian tepat istihadnya. Falahu ajrani. Dia mendapatkan dua pahala. Wa idza kalau dia bersungguh-sungguh beristihad, fa kemudian dia salah. Falahu ajrun maka dia mendapatkan satu pahala. Salah, tetap dapat pahala. Ini syarah tafsir dari hadis tadi. Bahwasanya kalau seorang tidak sengaja salah, tidak dihukum. Bahkan kalau dia beristihad malah dapat pahala karena istihadnya. Kesalahannya bukan sesuatu yang disengaja. Dia pengen mencari yang benar mencari dalilnya, mencari ayatnya, mencari ucapan Rasulullah SAW yang sahih, mencari akwal ulama, istihad dengan cara yang syar'i. Tetapi ketika diputuskan keliru, falahu ajrun wahid. Maka dia mendapatkan satu pahala. Kalau tepat mendapatkan dua pahala. Wakal al-Hasan, berkata al-Hasan, "Laula ma dzakara Allah min amri hadaini rajulain kalau saja Allah tidak menyebutkan urusan dua orang ini, yakni Daud wa Sulaiman, yang dimaksud Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. La ra'aitu annal qadha qad halaku. Kalau bukan saja karena kisah dua orang ini Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Sungguh aku berpendapat para qadha akan binasa. Qadha itu hakim, jamaknya qadhi, hakim di pengadilan. Hakim di pengadilan. Ketika ada seorang atau dua orang yang bertikai datang kepada Nabi Daud diselesaikan oleh Daud. Kata Nabi Sulaiman, kalau aku nggak begitu menyelesaikannya. Begini, berbeda pendapat. Kedua-duanya Nabi. Dan kedua-duanya tidak disalahkan oleh Allah Taala artinya tidak diadab atau tidak diancam dengan ancaman azab dari situ kata beliau aku semakin tenang kalau saja tidak ada kisah itu mungkin lara itu annal qudata qad halaku niscaya aku berpendapat para hakim di pengadilan semuanya akan binasa fa inahu asna ala hadza ilmihi karena Allah memuji yang ini dengan ilmunya. Wa adara hadha bistihadi. dan memaklumi yang itu dengan istihadnya. Nabi Dawud dimaklumi dengan istihadnya. Nabi Sulaiman dipuji dengan ilmunya. Ikhwan ibn a'azakumullah Ya'ni qawluhu. Ya'ni ucapan Allah wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harti. id nafashat fihi ghanamul qawm ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kedua-duanya menghukumi fil dalam urusan kebun yang dirusak oleh kambing seseorang. Idna fasad fihi ghanamul qaum ketika masuk ke dalamnya kambing dari kaum tersebut al ayah. Ternyata keputusannya berbeda antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Allah puji keputusan Nabi Sulaiman dan Allah beri uzur istihadnya Nabi Dawud alaihi massalatu wassalam. Karena itu maka kita berharap para hakim yang beristihad mendapatkan udzur dari Allah kalau salah mendapatkan pahala kalau benar. Wa amal ikraha fasarraha al-Qur'an aidan bitajawuzi anhu. Adapun masalah keterpaksaan, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa itu dimaklumi. Tetapi di ayat tersendiri tidak bersama dengan ayat yang tadi yang menyebutkan kesalahan dan kealpaan. Tetapi dalam ayat yang tersendiri yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya illa man ukriha kecuali yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya tetap tentram dengan keimanan. Wa qala ta'ala Allah juga berfirman La yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman dekat, sebagai wali-walinya selain orang beriman. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Kalau tetap melakukannya, maka tidak ada dari Allah sedikit pun illa antattaqu minhum tuqah kecuali kalau kalian takut dari mereka. Ini yang kemudian disebut dengan takiyah. Berarti ada takiyah di Quran. Berarti syiah benar dong? Tidak pakaiannya Syiah salah. Karena mereka sama sekali bukan karena takut, bukan karena dipaksa. Tapi mereka selalu berpura-pura dalam segala keadaan dengan alasan takiyah. Boleh berbohong, boleh berdusta, boleh segalanya dengan takiyah. Ini maknanya adalah keterpaksaan. Oleh karena itu Ibn Rajab memasukkannya ke dalam bab keterpaksaan. Berarti masalah keterpaksaan dalilnya ada dua yang pertama, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tentram dengan keimanan. Sebagaimana kisah Amr ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Ancamannya bukan sekedar ancaman kosong. Sudah terbukti. Ibunya Sumayyah disiksa sampai berakhir dengan ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Dan itu syahidah pertama. Kemudian bapaknya, Yasir, disiksa sampai akhirnya diikat kakinya satu kuda, kaki yang lainnya ke kuda yang lainnya, dan dua kuda itu dipacu ke arah yang berlawanan. Dan terbelah dualah dia. Rasulullah ta'ala anhu. Sisanya Ammar bin Yasir. Ucapkan begini. Ucapkan begitu. Maka dia mengucapkannya. Sampai beritanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ammar bilang begini, uh, Ammar bilang begini, bilang begitu." Kata Nabi, "Ammar min dari ujung atas kepalanya, dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya dipenuhi dengan keimanan." Nabi diberitahu oleh Allah bahwa tidak mungkin Ammar mengatakan seperti itu. Pasti itu terpaksa. Maka turunlah ayat tadi. Yaitu ayat yang menyatakan siapa yang mengucapkan kalimat kufur dan seterusnya. Illa manukriha. Kecuali yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap tentram dengan keimanan. Ayat yang kedua juga sama maknanya persis. Illa antattaqu minhum tuqah. Kecuali kalau engkau takut kepada mereka. Yang dilakukan oleh Amr sama. Itulah taqiyah di dalam Islam. Itulah taqiyah di dalam agama ini, syariat ini. Sudah melihat ancamannya bukan ancaman kosong. Kalau tidak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada, kamu siapa? Ahmad, padahal Muhammad. Dari mana? Dari Semarang, padahal dari Pekalongan. Kamu dari mana? Dari bioskop, padahal dari masjid. Karena Syiah berkata, kalau bohong itu berbuat jelek, pura-pura berbuat baik. Kalau kami ini berbuat baik, pura-pura berbuat jelek. Katanya. Kalau mereka bohong, itu ke bioskop bilangnya ke masjid. Kalau kami enggak, kami ke masjid enggak, kami ke bioskop. Ya sama saja. Dua-duanya dusta. Ikhwan ibn a'azakumullah. Idan kalimat tattaq illa an tattaqu minhum tuqah tidak berbeda dengan ayat illa man ukriha illa man ukriha. Wa nahnu natakallam insyaallah fi hadzal hadis fi faslaini. Dan kita akan berbicara tentang hadis ini dalam dua fasal. Ahaduhuma salah satunya fi hukmil khata' wan nisyan. Tentang hukum kesalahan dan kealfaan. Wasani fi hukmil ikrah. Sedangkan yang kedua berbicara tentang keterpaksaan. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama fil khata'i wan nisyan. Pasal yang pertama tentang kesalahan dan kealpaan. Huwa al-khata' huwa an yaqsida bi fi'lihi syai'an fayusadif fi'lahu ghairu ma qasadahu. Yang namanya khata' adalah seorang yang menunjukkan, meniatkan dengan perbuatannya sesuatu tetapi justru yang terjadi adalah sesuatu yang tidak diniatkan, yang tidak ditujukan. Mau melempar anjing, kenanya kaca rumah orang. Nah, itu termasuk. Barakallahu fikum. Dia tidak dosa. Karena tidak sengaja. Tetapi dia terkena kewajiban mengganti kaca tersebut. Ini babnya beda lagi. Nanti akan dibahas bab masalah jaminan dan bab masalah dosa. Kalau dosanya sudah jelas rufi'a diangkat pena. An yaqsida qatl kafir misalnya. Niatnya ingin membunuh orang kafir. Fayusadif qatlahu musliman. Ternyata yang kena seorang muslim. Ini perang, di sana ada orang kafir dia siapkan panahnya. Dia panah. Persis ketika melesat muslim lewat. Ini namanya khata. Sedangkan nisyan an yakuna dzakiran li syai fayansahu 'indal fi'il. Sedangkan nisyan adalah dia ingat sesuatu akan dilakukan. Tetapi ketika mau melakukan lupa apa yang dia niatkan. Wakilahuma ma'fuun anhu masing-masing dari keduanya dimaafkan. Bimana annahu la isma alaih. Maknanya dia tidak dosa. Walakin rafa'al isma la yunafi an yatarattab ala nisyanihi hukmun. Maknanya dimaklumi. Maknanya tidak terkena atau maknanya ma'fu dimaafkan adalah tidak terkena dosa. Itu saja. Adapun dari perbuatan itu terjadi konsekuensi hukum, mungkin terjadi. Ada konsekuensi hukumnya. Sholat maghrib, uh, sholat uh, eh, huruf kok tiga rakaat. Nah, ngurus kamu gini-gini. Lupa. Dosa enggak? Enggak dosa. Tetapi dari kealpaan itu tadi ada hukum. Sujud sahwi. Menambahnya satu rakaat dan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Itu maksudnya konsekuensi hukum. Berarti konsekuensi hukum syai wal afu syai'un akhar. Dimaafkan itu sesuatu. Sedang konsekuensi hukum itu masalah lain. Seperti tadi melempar anjing kenanya rumah orang, pecah kacanya. Dia tidak dosa. Tapi ada konsekuensi hukum. Engkau menyebabkan pecah, ganti. Kecuali kalau Masya Allah tuan rumahnya tahu bahwa itu tidak sengaja, sudah langkah apa-apa. Kamu tidak salah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Kama anna man nasiyal wudu wa salla dhannan annahu mutatahhir. Seperti orang yang melupakan wudu, tidak sengaja lupa sehingga dia salat dalam keadaan min ghairi wudu, merasa punya wudu padahal sudah batal. Wasalla dan dia salat. Dhannan annahu mutatahhir. Dia mengira bahwa dia dalam keadaan suci. Fala isma alaihi bidalik. Dia tidak dosa. Thumma intabayana annahu kana qad shalla muhdisan fa inna alaihi al-i'adah. Kalau ternyata dia sadar saat itu juga bahwa dia dalam keadaan muhdis berhadat alaihi al-i'adah. Dia harus mengulang. Wah, sholat saya tidak sah. Saya tadi belum wudhu dan sudah batal. Walau tarakat tasmiyah alal wudhu nisyanan. Wa qulna biwujubiha. Kalau seorang lupa membaca bismillah ketika berwudu. Dan ini pendapat yang mengatakan wajib mengucapkan basmalah. Wa qulna biwujubiha. Dan kita berpendapat wajib. Bagaimana? Fahal yajib alaihi i'adatul wudu? Apakah wajib mengulangi wudunya fi? Ada riwayatan. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa kadza law tarakat tasmiyah 'ala nisyanan. Demikian pula kalau menyembelih sembelihan lupa bismillah. Qala fihi anhu riwayatan. Juga yang demikian ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Wa aktsarul fuqaha ala annaha tukkal. Menurut para fuqaha bahwa daging tadi tetap boleh dimakan. Kan biasanya yang kita pikirkan, cuma ya lupa bismillah, udah mati kambingnya. Bangkai, tak boleh dimakan. Tidak. Mengapa? Karena nisyan, karena lupa. Dia setiap nyembelih bilang bismillah. Kali itu lupa. Kau habis belanga. Ada pertanyaan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Syekh, bagaimana kalau kita cima lupa bismillah? Sudah selesai baru, tadi gak bismillah. Ada yang jawab, Syekh baca bismillah, waluhu wa Tertawa Syekh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Barakallahu fikum. Ternyata innamal a'malu binniyat. Dia niat bahkan setiap per, jima sudah bukan sekali dua kali sudah terbiasa. Subhanallah kali itu lupa. Ya. Maka Allah anggap sebagaimana kebiasaannya. Allah anggap sebagaimana kebiasaannya. Sebagaimana menyembelih tadi kebiasaannya dia bertakbir bismillah dan bertakbir bismillah Allahu akbar. Kemudian lupa maka dicatat sebagaimana kebiasaannya. Walau tarakat salat nisyanan. Bagaimana kalau meninggalkan salat dalam keadaan lupa? Tsumma dzakara, kemudian ingat. Fa inna alaihi alqada. Maka ketika ingat dia salat. Kapanpun itu dia ingat dia salat. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa dari salatnya, falyusalliha idza dzakara, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Enggak ada tebusan apapun kecuali itu. Ingat, kerjakan. Begitu ingat, kerjakan. Thumma ta'ala. Kemudian membaca. Wa aqimis salata lidikri. Jadikanlah salat untuk mengingatku. Walau salla hamilan fi salatihi najasah. La yu'fa anha. Thumma alima biha. Ba'da salatihi. Au fi atnaiha. Fa'azalaha. Fahal yu'idu salatahu amla. Pertanyaan berikutnya, kalau seorang sholat dalam keadaan hamilan fi salatihi najasa. Hamil itu membawa. Sholatnya terbawa di tubuhnya najis. Berbeda hamilan najasa dengan orang yang berhadas. Kalau berhadas itu dianya keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kalau najasa itu hamil, dia terbawa. Apakah di bajunya atau di kakinya dan sebagainya nempel najasah pada badannya atau pada pakaiannya. La yufa anha. Najasa yang benar-benar tidak dimaafkan. Maksudnya bukan seperti tai cecek itu para ulama mengatakan maafu, Itu maafu. Ini tidak maafu, ya, ini betul-betul najis. Dia tidak ingat dan tidak tahu. Thumma alima biha ba'da salatih. Terus dia tahu setelah sholat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. La ilaha illallah, ada najis di sini. Kotoran anaknya. Au fi asna'iha, atau di tengah-tengah sholat. Qala azalaha kemudian najis itu dibersihkan. Apakah dia harus mengulanginya atau tidak? Fihi qawlan. Ini pun ada dua pendapat. Umar riwayatani an Ahmad. Di antaranya Pendapat ini dua-duanya diriwayatkan dari Imam Ahmad. Pernah berpendapat seperti ini, pernah berpendapat seperti itu. Wa qad rawa 'ani Nabi sallallahu annahu khala'ana 'alaihi fi salatihi wa atammaha. Kenapa kok ada dua pendapat? Bahkan Imam Ahmad pernah berpendapat dengan kedua-duanya. Karena ada dua-dua riwayat. Pertama, riwayat Rasulullah SAW tengah-tengah salat diberitahu oleh Jibril. Di sendalmu ada najisnya tengah-tengah sholat sendalnya dilepas. Sholat dilanjutkan. Tidak batal. Baik. Dari sini mereka berpendapat bahwa sholatnya lanjut. Sampai selesai. Wa qala inna Jibril akhbarani anna fihima adha. Kata Nabi, karena ketika Nabi melepaskan sendalnya, mereka semua melepaskan sendalnya. Mereka sholat pakai sendal, melihat Nabi pakai sendal, mereka semua pakai sendal. Karena Nabi menyuruh dengan perintah, Sallu fi ni'alikum. Salatlah dengan sendal kalian. Maka mereka pakai sendal. Ketika Nabi melepas, semua ikut melepas. Kenapa kalian lepaskan sendal-sendal kalian? Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalmu, maka kami pun melepas sendal kami. Tidak. Sesungguhnya aku diberitahu oleh Jibril bahwa di sendalku ada kotorannya, maka aku lepas. Dari sinilah ada beberapa orang yang berpendapat jangan sholat pakai sendal. Kenapa? Jibril diberitahu. Uh, Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril ada kotorannya. Lah kalau kita pakai sendal, siapa yang beritahu kita? Katanya begitu. Ini keumuman ustad-ustad begitu di masyarakat. Adapun para ulama menyatakan tetap sunnah sholat pakai sendal walau alal mafrushah. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Walaupun di atas permadani yang tebal. Sunnah sholat pakai sendal. Lo bagaimana kalau ternyata ada ada tapi Jibril tidak memberitahu karena dia bukan Nabi? Maafun. Karena tidak tahu. Dari sini pendapat tadi bahwa kalau tidak tahu, maaf, dimaafkan. Dengan dalil rufi al-qalam atau dengan dalil innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa ma ukrihu alaih. Qala walam yu'id salatahu dan Nabi tidak mengulangi salatnya. Walau takallama fi salatihi nasiyan annahu fi salah. Kalau dia berbicara dalam salat, lupa kalau dia sedang salat. Anu kunci di mana? Di lemari, mari. <laughs> Padahal dia sedang sedang salat. Astagfirullah. Saya menjawab. Gimana? Batalkan salatnya atau lanjutkan? Qala fal aktsaruna. Mana tadi? Takallama. Iya. Fa fi butlani salatihi bidzalika qaulani masyhuran. Juga tentang batal atau tidaknya salat orang tadi yang berbicara karena lupa ada dua pendapat yang masyhur. Huma riwayatan an Ahmad dan dua-duanya diriwayatkan dari Imam Ahmad Wa madhabu syafi'i, adapun madhabu syafi'i, annaha la tubutal bidhalik. Adapun Imam Syafi'i mengatakan tidak batal karena itu. Alasannya sama dengan yang sebelumnya. Tidak sengaja. Lupa kalau sedang sholat. Walau akala fi saumihi nasian. Mirip dengan itu, orang yang berpuasa kemudian makan. Lupa. Minum, nikmat sudah kenyang, sudah minum, baru sadar. Loh, saya ini puasa. Fala aktsaruna ala annahu la yubtal. Maka kebanyakan para ulama berpendapat tidak batal puasanya. La yubtil saumahu. Amalan biqaulihi karena mempraktekkan ucapan Rasulullah SAW, man akala au syariba nasian yutim saumahu. Siapa yang makan atau minum karena lupa ketika puasa, maka lanjutkan puasanya fa innama at'amahu Allahu wa saqahu karena sungguhnya Allah yang memberi makan dia dan memberi minum dia. Wa qala Malik berkata Imam Malik alaihi i'adah. Kata Imam Malik harus diulang. Wallahu taala alam mungkin beliau tidak mendengar hadis ini. Karena hadis ini sangat jelas sekali fal yutimma saumahu. Dan hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Wallahu taala a'lam. Lianahu manzilati man taraka salata nasiyan. Katanya, apa alasannya kok harus diulang? Alasannya seperti orang yang lupa salat. Maka dia harus salat kapan dia ingat. Kamu tadi tidak puasa, maka puasalah di lain waktu. Begitu. Wal jumhur yaqulun, adapun kebanyakan para ulama berkata, Innahu ata biniyatus siyam. Tidak. Berbeda dengan orang yang lupa salat tadi. Yang lupa salat belum niat salat. Tetapi yang lupa makan minum ketika puasa, dia sudah niat puasa. Apalagi ada hadis tadi. Wa inamartakaba ba'du mahdhuratihi nasiyan. Dia sudah niat puasa, kemudian melakukan pembatal-pembatal puasa karena lupa fayu'fa anhu maka dimaafkan baginya. Walau jama'ana sian, kalaupun dia menjimai istrinya karena lupa. Falhukmuhu hukmul akal nasian. Tadi kan makan, minum, lupa. Sekarang jima sama istri karena lupa. Setelah selesai baru sadar kita sedang puasa. Fahal hukmuhu hukmul akal nasian amla. Apakah sama hukumnya? Yang tadi innama Sesungguhnya Allah beri minum dan beri makan dia. Dan juga sama, sempurnakanlah. Karena sesungguhnya Allah yang memberi kenikmatan kepada keduanya. Misalnya begitu. Ada dua pendapat para ulama. Ahaduhuma, salah satunya, dan itu yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, annahu yubtil siyamahu bidalik. Bahwa dia batal puasanya dengan itu. Wa alaihi dan dia harus menggantinya Wa fil kafarati anhu riwayatan. Adapun kafarahnya ada dua pendapat. Asani la yubtilu saumahu. Pendapat kedua menganggap tidak batal puasanya. Kal akal sama dengan makan dan minum tadi. Wa huwa madhabu Syafi'i dan itu madhabnya Imam Syafi'i. Wa hukiya riwayah an Ahmad dan dihikayatkan riwayat seperti ini dari Imam Ahmad walaupun yang masyhur dari pendapat beliau menganggapnya batal Wallahu ta'ala a'lam. Wa kadal fil jima' fil ihrami Hampir sama dengan ini. Perselisihan para ulama tentang jima ketika ihram. Tadi kan jima ketika puasa. Jima ketika ihram juga sama. Perselisih para ulama. Sebagian melihatnya dari kalimat tajawaza. Allah memaklumi yang lupa, yang salah, yang terpaksa. Sehingga tidak batal. Sebagian lagi menganggapnya bahwa ini adalah ibadah yang panjang, yang kalau jima itu memerlukan proses yang juga panjang, maka tidak dimaklumi kalau dia lupa. Wallahu ta'ala a'lam. Hal yubtil bihin nusuk amla. Apakah batal ihramnya atau tidak? Walau halafa la yaf'al syai'an fafa'alahu nasiyan liyaminihi yang sama dengan itu orang yang bersumpah aku nggak akan melakukan dengan nama Allah sumpah. manusia Kemudian dia lupa sumpahnya sendiri dan dia melakukannya. Lupa tentang yaminahu, tentang sumpahnya. Au mukhti'an dhannan annahu ghairul mahruf alaih. Atau dia salah mengira bahwa ini tidak termasuk yang dia sumpahkan tadi. Fahal yahnan? Apakah dia membatalkan sumpahnya? Fi salah satu akwal. Padanya ada tiga pendapat. Ia salah satu riwayat an Ahmad. Imam Ahmad pernah berpendapat dengan yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Pernah menjawab begini, pernah menjawab begitu. Wallahu taala alam. Ahaduha la yahnas bikul hal. Yang pertama tidak batal sumpahnya bagaimanapun juga. Karena lupa. Orang lupa dimaklumi. Walau kana al-yamin bit wal-itaq. Walaupun sumpah itu tentang talak atau tentang memerdekakan budak, tetap tidak batal. Qala Ishaq wa ankara hadhihi riwayah an Ahmad an Ahmad al-Khilal al-Khallal tapi diingkari pendapat Imam Ahmad ini oleh Al-Khallal. Wa qala hiya sahwun min naqiliha. Itu adalah kelalaian orang yang menukilnya. Wa huwa Syafi'i fi ahadi qawlaihi. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, yaitu tidak ada hukumnya, tidak mengapa walaupun sudah bersumpah tidak batal sumpahnya. Demikian pula Ishaq. Wa Abi Thawr. Wa Ibn Abi Syaibah. Dan diriwayatkan dari Atta. Berkata Ishaq. Yustahlaf annahu kana nasiyan liyaminih. Harus diminta sumpah lagi. Sumpah kamu lupa. Tadi kan dia bersumpah untuk tidak mengerjakan. Kemudian dia mengerjakan karena lupa. Ada konsekuensinya pada orang lain. Sumpah kamu lupa, harus disumpah lagi. Wallahi demi Allah saya lupa. Begitu. Seimbang dengan awalnya. Awalnya bersumpah, ketika lupa harus bersumpah juga. Demikian kata Ishaq. Apa menukil dari Ishaq. Yustahlab annahu kana nasiyan liyaminihi. Wasani, pendapat kedua. Yahnas bikulli hal. Jadi yang pertama, tidak batal bikulli hal yang kedua, batal bikulli hal, sebaliknya. Wa huwa qawlu jama'ah minas salaf. Dan ini pendapat kebanyakan dari salaf dari generasi pertama yaitu disebutkan di sini di antaranya wa Malik, Imam Malik. Taib yang ketiga, yufarriq baina an yakuna yaminahu yaminuhu bitalaq aw i'taq aw ghairihima dibedakan sumpahnya. Sumpah tidak mau melakukan itu yang mana, yang ini apa yang itu. Tolak dan itak atau selain keduanya. Kenapa dibedakan tolak dan itak dengan yang lainnya? Kalau yang lainnya nggak ada konsekuensi apa-apa. Apakah dia berjanji untuk tidak mengucapkan begini? Terucap. Ya, selesai. Afu misalnya atau tapi kalau ini dirincikan. Sebentar. Talak atau bukan talak, etak atau bukan etak etak itu berdekan budak. Sebab kalau dia bersumpah untuk tidak melakukannya, kemudian melakukannya, ada yang diuntungkan. Budaknya, hore merdeka. Ya. Kalau dikatakan, kamu tadi bersumpah begini, tidak sah nggak jadi merdeka. Gitu. Sebaliknya, istri saya bersumpah nggak akan mengucapkan talak. Kalau dia ucapkan talak, sedangkan rata-rata wanita tidak mau dicerai. Aslinya walaupun mulutnya minta dicerai. Ya, ceraikan saja saya, maknanya peganglah saya. Begitu. Bagaimana kalau ternyata disuruh bersumpah? Jatuh talak atau tidak jatuh talak? Ini permasalahannya berbeda dengan perkara-perkara lain. Wallahi anak gak akan keluar kemudian keluar, gak ada konsekuensi yang besar. Wallahi saya tidak akan ini, gak akan itu, gak akan keluar kota, jangan keluar kota. Ya dia sendiri. Tapi kalau tadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ada budak yang sudah kadung gembira. Oh nggak sah, kamu sudah bersumpah untuk tidak memerdekakan Tak bisa. Merdeka. Tidak. Sebaliknya, oh tidak sah. Talaknya. Itu tetap istri kamu. Karena kamu sudah sumpah untuk tidak mentalak dan seterusnya. Sehingga mereka, para ulama, membedakan antara keduanya. Setelah membedakan, ahmad wa عن أحمد ubaid kada عبيد al قال fit talaq wa qala innama al-hadis alladhi jaa fil afwi anil khata wan nisyan madama nasiyan. Kalau pada selainnya maafu kalau pada talak dan itu tidak ya, tidak sah, balik. Ya. Itu kata mereka. Wa qala innamal hadith alladhi jaa fil afwi anil khata wan nisyan dama nasiyan. Sesungguhnya riwayat hadis tadi yang memaklumi kalau lupa atau alpa madama nasian wa aqama ala ra'atihi kalau kemudian diingatkan kamu sumpah loh untuk tidak mentalak bagaimana kan sudah tidak lupa lagi jadi saya ingat saya kembali kepada sumpahnya wa aqama ala ra'atihi istrinya tidak jadi ditalak mengapa kan terjadi kalau dia lupa sekarang diingatkan oleh orang lain. Kamu kok mendalakan kamu sudah bersumpah. Ya udah, batal. Sekarang saya ingat. Udah, saya nggak ceraikan. Lo kan udah terucap tadi, ya kan lupa. Sehingga disebutkan di sini, aqama alam roatihi tetap dia bersama istrinya. Fala isma alaih, dan tidak dosa. Fa idza dzakara fa alaihi i'tizal imra'atihi fa inna nisyanahu qad zal. Kalau dia sudah berpisah. Tetapi kemudian ingat fa innan nisyanahu qadzal. Maka kembali. Kenapa? Karena kelupaannya sudah hilang, sudah ingat sekarang. Wa haka Ibrahim al-Harbi wa ijma' tabiin ala wuqu'i talaq bin nasi. Tetapi pendapat Ibrahim al-Harbi membawakan ijma'nya para tabi'in bahwa talak tetap terjadi walaupun lupa. Allah ta'ala sepertinya mengambil dari hadis salatun jidduhu najid wa najid. Tiga perkara yang seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Yaitu talak, nikah, rujuk. Barakallahu fikum.